Dikatakan oleh Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Rahimullah taala wa qawluhu wa abudullaha wa la tusyriku bi syai'a al dan firman Allah taala dalam surah An-Nisa ayat 36 Allah tabaraka wa taala berfirman wa abudullaha dan beribadahlah kalian hanya kepada Allah wa la tushriku bi syai'a dan janganlah kalian mensekutukan dengannya sesuatu pun al ayah Diterangkan Al-Fadilatu fadl Syekh Dr. Saleh Fauzan Hafidullah Ta'ala Makna daripada La syiriku Ay utruku syirka Tinggalkanlah oleh kalian kesyirikan Wahuwa taswiyatu ghairillah Billah di mana kata Syekh Saleh Fauzan Hafidullah Ta'ala yang namanya syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah menstarakan atau menyamakan selain Allah dengan Allah. Fima huwa min khasaisillah. Dalam hal-hal yang itu menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah definisi dari kesyirikan. Adapun syai'an kata Syekh Al Fauzan Hamidullah taala nakiratun fi siyaqin Dia adalah kata yang bersifat nakirah umum fi siyaqin Dalam konteks sebuah larangan. Fata'ummu syirk. Maka memiliki pengertian umum kepada semua kesyirikan. Kabirahu wa sahirahu. Yang besarnya maupun yang kecilnya sehingga dikatakan oleh Syekh Salafuzan Hafizullah Ta'ala, makna daripada ayat ini adalah, kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil ayat, makna secara global bagi ayat ini, ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadati wahdah. La syarikalah. Di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala <clears throat> memerintahkan para hamba untuk beribadah kepadanya saja la syarikalah tidak ada sekutu baginya wa yanhahum 'ani syirik dan melarang mereka dari kesyirikan walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah dan di dalam ayat ini Allah tabaraka wa taala tidak mengkhususkan satu bentuk ataupun satu jenis dari macam-macam ibadah la du'aan wala salatan wala ghairahuma tidak dikhususkan pada satu bentuk ibadah seperti doa, tidak pula dikhususkan pada salat, tidak juga pada selain keduanya. Kenapa? Liya'ummal amru jami'a anwa'il ibadah. Tujuannya adalah agar perkara ini atau perintah ini bersifat umum mengenai semua bentuk-bentuk ibadah semua jenis-jenis ibadah, semua model-model ibadah. Walanya yakhussa naw'an min anwa'i syirk. Demikian juga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan dengan satu jenis atau satu macam dari macam-macam kesyirikan. Tujuannya sama. Bi'umman nahyu jami'a anwa'i syirik. Tujuannya untuk menjadikan larangan ini merata, bersifat umum, untuk semua macam-macam kesyirikan. Nah, sehingga sisi kesesuaian ayat ini terhadap bab yang kita bicarakan, kata Syekh Salafuzan, Allah Ta'ala, munasabatul ayah lil bab, sisi kesesuaian ayat ini terhadap bab yang kita bicarakan, annaha ibtada'at bil amri bit tauhid wa nahyi 'anil Bahwasanya ayat ini memulai hmm. perkara yang pertama kali adalah dengan perintah untuk bertauhid dan larangan dari kesyirikan. Fafiha tafsir tauhid. Sehingga di dalam ayat ini juga ada tafsiran tentang makna tauhid. Bi annahu ibadatullah wahdahu wa tarku syirik. Di mana maknanya tauhid atau tafsiran tauhid adalah kata Syekh Salafuzan, Tafsiran tauhid adalah ibadatullah wahdah, beribadah kepada Allah semata, wa syirik dan meninggalkan syirik. Nah, ini sisi kesesuaian ayat ini terhadap bab yang sedang kita bicarakan atau sisi kesesuaian ayat ini dengan kitab tauhid. Di mana Allah tabaraka wa taala memerintahkan di dalam ayat ini dengan tauhid dan melarang dari kesyirikan. Sehingga apa yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini? Dikatakan oleh Syekh Khalaf Fauzan Allah taala, "Ma yustafadu minal ayah." Hal-hal yang bisa kita ambil faidah dari ayat ini, awalan yang pertama, wujubu ifradillahi bin ibadah. Wajibnya mengesahkan Allah dalam beribadah. Kenapa? Lianna Allah amara bidalika awalan. Alasannya karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan yang demikian pertama kali. Fahwa akidul wajibat. Sehingga hal itu menunjukkan perkara yang paling paling ditekankan dari kewajiban-kewajiban. Ini faedah pertama. Tanian yang kedua, tahrimu syirik. Haramnya kesyirikan. Lianna Allah naha'an. Karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang dalam ayat ini bahwa asyaddul muharramat dan kesyirikan itu adalah keharaman yang paling keras, yang paling sangat diharamkan. Salisan yang ketiga, an-najtinaba syirki syartun bi sihhatil ibadah. Bahwasanya menjauhkan kesyirikan menjauhkan diri dari kesyirikan menjadi satu syarat menjadi salah satu syarat dalam sah tidaknya ibadah. Kenapa demikian? Lianna Allah karena al-amra bil ibadah bin nahi an Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala karena al-amra bil ibadah Allah telah menggandengkan perintah dengan ibadah kepadanya digandengkan dengan larangan dari kesyirikan. Maka di sini menunjukkan bahwa di dalam beribadah ketika kita kita ingin menjadikan ibadah kita sah maka syaratnya adalah istinabu syirik menjauhkan diri dari syirik nah rabi'an yang keempat anna syirka haramun bahwa kesyirikan itu haram qalilahu wa kathirahu sedikitnya maupun banyaknya kabirahu wa saghirahu besarnya maupun kecilnya. Kenapa? Lianna kalimat syai'an nakiratun. Alasannya karena kata syai'an dalam ayat tersebut adalah kalimat yang nakirah. Fisiyakin nahi. Dalam konteks yang nahi. Kalimat yang dalam bahasa kita, bahasa Indonesia ini adalah kalimat negatif ketika didatangkan padanya kalimat yang bersifat nakirah atau umum fata'ummu kulla kulla dhalik. maka sifatnya umum nah khamisan yang kelima annahu la yajuz ayyushraka ma'allahi ahadun fi ibadati bahwasanya tidak boleh melakukan kesyirikan bersama Allah kepada salah satu pun siapapun juga fi ibadati di dalam beribadah kepada Allah la malakun wala nabiyun wala salihun min awliya wala sanamun baik yang disekutukan itu adalah malaikat tidak dibolehkan wala nabiyun tidak juga seorang nabi wala salih tidak juga orang yang saleh al awliya dari para wali wala sanam tidak juga suatu sebuah berhala. Kenapa? Lianna kalimat syai'an amah. Karena kalimat syai'an dalam ayat tersebut sifatnya umum. Nah, sehingga di sini menunjukkan bahwasanya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita dilarang melakukan kesyirikan dalam bentuk apapun juga dari kesyirikan. Besarnya maupun kecilnya. Sedikitnya maupun banyak. Nah, demikian. Baik. Maka ini ikhwati azani wa azakumullah satu bab yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimallahu taala. Berikutnya beliau mengatakan qala rahimahullah taala wa qawluhu dan firman Allah taala di dalam surah Al-An'am ayat 151 sampai 153. Qul ta'alau أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات الله سبحانه وتعالى برفيرمن كل كتكن وهي نبي تعالوا كتشيخ صالح وزان معنى تعالوا أي halummu wa akbilu. Kemarilah dan menghadaplah. Kul ta'alaw. Katakan wahai Nabi. kemarilah. Hmm. Atlu maharram rabbukum alaikum. Aku akan bacakan apa yang telah diharamkan oleh Rabb kalian atas kalian. Maksudnya atlu kata Syekh Sulfusan Fauzan hafizallahu taala aqsusu alaikum wa ukhbirukum. Aku akan kisahkan kepada kalian dan aku akan beritakan kepada kalian. Maharrama apa yang telah diharamkan maksudnya harama kata Syekh Salafuzan al haram al mamnu' minhu yang dimaksud dengan haram adalah al mamnu' minhu perkara yang terlarang darinya apa maknanya wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yusabu tarikuhu Muharram itu adalah ma yu'aqabu fa'iluhu apa yang menyebabkan bisa dihukum pelakunya <clears throat> wa yusabu tarikum dan bisa mendapatkan pahala orang yang meninggalkannya. Nah, walaupun di sana ada definisi yang lebih bagus dari definisinya Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala. Nah, tetapi yang dimaukan oleh Syekh Saleh ini tentunya apa yang dimaukan oleh para a'immah ahli sunnah minal usuliyin. Nah. Kemudian kelanjutan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyatakan Qul ta'alu katakan wahai Nabi kemarilah atlu maharrama rabbukum alaikum aku akan bacakan apa yang telah Rabb kalian haramkan atas kalian Allah tusyriku bihi syai'an agar kalian tidak boleh agar kalian tidak mensekutukan dengannya sesuatu Al-ayat. Maksudnya al-ayat seperti dalam uh, ucapan Syekhul Islam sebelumnya al ayat kalau zina al-ayat jamaknya daripada al-ayat maksudnya kata Syekh Shalal Fauzan taala al-ayat ay ila akhiril ayat. Nah, ila akhir ayat salat min surat Al-An'am. Maksudnya sampai ke akhir ayat yang ketiga dari surat Al-An'am. Min qawlihi dari firman Allah Ta'ala kul ta'alau ila qawlihi fi khitamil ayat asalifah. Dan sampai pada penghujung ayat yang ketiga. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Nah, ini yang dimaksud dengan al-ayat. Baik. Sehingga makna daripada ayat ini maksudnya kata Syekh Shalih Fauzan, al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna secara global terhadap ayat ini ya'murullahu nabiyahu ayyaqula li haula'il musyrikin alladzina 'abadu ghairallah wa harramu ma razaqahumullah wa qatalu awladahum taqarruban lil فعلوا ذلك بآرائهم والتسويل الشيطان لهم هلموا أقص عليكم محرم خالقكم ومالككم تحريما حقا لا تخرصا وظنا kata Syekh Salih Fauzan hafizallahu الله di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya agar mengucapkan mengatakan kepada mereka-mereka kaum musyrikin alladzina abadu ghairallah yang mereka telah beribadah kepada selain Allah wa harramu ma razaqahumullah dan telah mengharamkan apa yang Allah rizkikan bagi mereka wa qatalu auladahum yang mereka telah membunuh anak-anak mereka taqarruban lil asnam dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada berhala-berhala. Fa'alu dhalika bi'ara'ihim. Yang mereka semua melakukannya karena pemikiran-pemikiran mereka. Wa taswili syaitani lahum. Mereka lakukan itu semua karena taswili syaitan. Syaitan telah menghias-hiasi amalan mereka maka Nabi kita Rasulullah diperintahkan oleh Allah Taala untuk mengatakan halumu mari kemalilah aku alaikum aku akan kisahkan untuk kalian ma harrama khalikukum apa yang telah diharamkan oleh khalik kalian pencipta kalian wa malikukum dan penguasa kalian tahriman haqqan dengan keharaman yang hak la takharrusan wa dhannan. Bukan keharaman yang disangka-sangka dan didustakan. Bal biwahyin minhu. Bahkan itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amrin min indih. Dan itu adalah perintah dari sisinya. Wa dzalika ma wasaqum bihi fi hadhil wasayil ashar. Dan yang demikian itu terkandung di dalam apa yang Allah telah wasiatkan untuk kalian di dalam wasiat-wasiat yang sepuluh ini. Nah, oleh karena para ulama rahimahumullah mereka menyebutkan ayat ini dengan oh, al-wasai al-ashar atau al-huququl ashar. Nah, al-latihiyah yang sepuluh wasiat tersebut adalah awalan pertama wasakum alla tushriku bihi syai'ah. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian alla tusyriku bihi syai'ah agar kalian tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu pun. Wa hadha nahyun 'anil syirki 'umuman. Dan ini merupakan larangan dari berbuat kesyirikan secara umum. Fashamala kulla musyrak musyrakin bihi min anwa'il ma'budat min min dunillah wa kullu musyrakin fihi min anwa'il ibadah maka wasiat ini larangan dari berbuat syirik ini mencakup kullu musyrakin bih setiap yang disekutukan dengan min anwa'il ma'budat min dunillah dari berbagai macam bentuk ma'budat sesuatu-sesuatu yang diibadahi dari sana Allah wa kullu musyarakin fihi min anwa' ibadah dan mencakup semua perkara yang disekutukan di dalam dari macam-macam ibadah. Jadi terkait dengan yang musyarakun bihi maupun yang musyarakun fihi. Begitu. Karena sifatnya umum di sini. Allah tusyriku bihi syai'an. Syai'an tadi kaidahnya sudah terangkan pada bab sebelumnya dia adalah kalimat nakirah fi siyaqin nahi baik Sanian yang kedua wa wasakum an tuhsinu bil walidaini ihsana Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kepada kalian an tuhsinu agar kalian berbuat ihsan kepada kedua orang orang tua ihsanan dengan sebenar-benarnya. Karena ihsanan ini adalah master mutlak dari kata antuhsin. Nah, atau maf'ul mutlak. Bibirrihima wa hifdihima wa siyanatihima wa ta'atihima fi ghairi ma'siyatillah wa tarki tarafu alaihima. Bagaimana cara berbuat ihsan kepada kedua orang tua? Bibir rihima, kata Syekh Saleh Fauzan adalah bibir rihima dengan berbakti kepada keduanya Wahif hifdhihima dengan menjaga keduanya Wasyanatihima dengan kita memelihara keduanya Wata'atihima dan mentaati keduanya fi ghairi ma'asyatillah. dalam perkara yang bukan kemaksiatan kepada Allah watar kita rafu' alihima. dan meninggalkan sikap tarafu' merasa lebih terhadap kedua orang tuanya Nah, kenapa? Karena terkadang sebagian kita ketika kita memandang orang tuanya kurang dalam ilmu agamanya atau kita yang lebih dalam pengetahuan tentang agama kita, terkadang muncul sifat tarafo terhadap kedua orang tua. Sehingga ditegur, dinasihati, diingatkan dan sebagainya tidak terima. Nasallahu Nah, Salisan yang ketiga, wasakum alla taqtulu auladakum min imlaq. Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan kalian agar kalian tidak membunuh anak-anak kalian min imlaq. Apa min imlaq artinya ay la ta'idu banatikum wa la taqtulu abna'akum khasyatal faqr. Maksudnya artinya kata Syekh Salafuzan, Jangan hmm. kalian menimbun hidup-hidup, mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan kalian. Dan jangan kalian membunuh anak-anak laki kalian. Khasyat al-fakri, karena takut kefakiran. Kenapa fa'inni razikukum wa razikuhum. Karena sesungguhnya aku Allah tabaraka wa ta'ala yang memberi rizki kepada kalian dan memberi rizki kepada mereka. Falastum tarzukunahum sehingga bukan kalian yang memberikan rizki kepada mereka. Anak-anak kalian. Bal wala tarzukuna anfusakum. Bahkan bukan diri, diri kalian sendiri yang memberikan rizki untuk kalian sendiri. Bukan. Ini makna daripada Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Nah. Sebagian mufassirin sebagian ulama mengatakan dzul quwwatil matin ay Zul Quwwah fit tanfid al-wa'ad. Yani maksudnya zat yang memiliki kekuatan untuk memenuhi segala yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala. Allah sudah menjanjikan la nuridu minkum apa Allah tabaraka wa taala menyatakan wala nuri wala yuridu wala nuridu imun. dan kami tidak menghendaki kalian untuk memberikan makan. Ini maksudnya bukan kalian yang memberi makan kepada anak-anak kalian dan bukan juga diri-diri kalian sendiri yang memberi makan kepada diri ke, diri kalian sendiri. Bukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah huwa razak. Karena sesungguhnya Allah lah yang ar-razak. Yang maha pemberi rezeki. Zul kuwatil matin setelah dikatakan Allah mensifatkan dirinya dengan Ar-Razzaq, Allah juga mensifati dirinya dengan Zul Quwwatil Matin. Maksudnya apa? Zul memiliki kekuatan fitan fidil ma'ad dalam menjalankan menunaikan apa yang telah Allah janjikan. Allah menjanjikan di sini bahwasanya Allah yang menjamin semua rizki kalian dan anak-anak kalian. Sehingga Allah Taala wa taala mengharamkan untuk kalian membunuh anak-anak kalian dan fakir Karena takut fakir. perhatian yang keempat, wawasakum allah alla taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma Allah mewasiatkan kalian untuk jangan kalian mendekatkan diri kepada perbuatan fawahish jamak daripada fahisyah perbuatan keji mudhahara huwa wa mawdha yang tampak maupun yang tersembunyi ai maksudnya kata Syekh Shalal Fauzan al ma'asi al-zahirah wal khafiyah kemaksiatan kemaksiatan yang tampak maupun yang tersembunyi yang terselubung nah maka kita dilarang untuk mendekatkan diri dari itu. Nah. Khamisan yang kelima, wa wasakum alla taqtulun nafsa allati harramallahu qatlaha. Allah juga telah mewasiatkan kepada kalian agar kalian tidak boleh membunuh satu jiwa yang telah Allah haramkan untuk membunuhnya. Wahyan nafsul mu'minah yaitu jiwa yang beriman wal mu'ahadah jiwa yang sudah mengadakan ikatan janji illa bil haq kecuali dengan hak ini alladhi yubihu qatlaha min qisas au zina ba'da ihsan au riddatin ba'da islam kecuali dengan haknya apa yang dengan haknya alladhi yubihu qatlaha yang dimaksud dengan bil haq adalah yang menyebabkan dia boleh untuk dibunuh Apakah karena kisos? Apakah karena perbuatan zina yang dia lakukan setelah dia men, apa uh, ihsan setelah dia menjaga dirinya dengan pernikahan? Auridatin ada Islam. Atau karena dia murtad setelah keislamannya. Nah, ayatan billah. Maka ini diharamkan. Ya, nah. Allah taala naktafi bihadza qadar lima wasiat lebih dulu kita bacakan Pak Allah.